Kenikmatannya yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita sudah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemarin sebulan penuh. Bulan rahmah. Bulan maghfirah. Bulan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betul-betul bulan yang dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka Taqabbalallahu minna wa minkum wa min jami'il muslimin. Semoga Allah terima ibadah kita, ibadah kalian dan ibadah kaum muslimin seluruhnya. Ikhwan azakumullah. Tetapi masalahnya barakallahu fikum. Hari ini bukan Ramadan. Artinya perjuangan kita akan lebih berat ekstra. Tentunya akan lebih susah karena syaitan tidak lagi diikat kesusahan-kesusahan, halangan-halangan, onak dan duri di perjalanan pasti akan menghadang jalan yang lurus. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya akan lebih ditingkatkan sisi perjuangan. Jihad wal ijtihad. Kesungguh-sungguhan dan juga upaya perjuangan. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah Kemarin sudah kita bicarakan tentang jihad yang Allah takdirkan di bulan Ramadhan yaitu perang Badr. Yang artinya bulan Ramadhan barakallahu fikum bukan bulan santai. Bukan bulan liburan kemudian tidak ada perjuangan. Tapi justru di bulan lah Allah takdirkan terjadinya perang Badr, perang besar dan merupakan perang pertama. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah turunkan satu surat hampir seluruhnya mengenai perang Badr yaitu di surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian perkara di dalamnya dan di antaranya ada imul jihad, tonggak-tonggak jihad. Allah Subhanahu wa taala panggil dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu Allah wa ati'u wa rasulahu wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan jangan berpaling. Padahal kalian mendengar, yakni mendengar perintah, mendengar komando dari Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi dan kemudian komando dari Rasulullah SAW untuk berjuang jihad visabilillah. Maka Allah wa rasulahu wala tawallau dan jangan berpaling. Ini tonggak pertama. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada rasulnya. Dan kemudian barakallahu fikum jangan sekali-kali berpaling dari perjuangan. Jangan menjauh dari perjuangan. Ikhwan Yang namanya perjuangan adalah bersungguh-sungguh mengeluarkan segenap usaha, upaya, kemampuan, akal pikiran, tenaga, dan juga harta untuk membela agama Allah. Untuk membela tauhid la ilaha illallah. Untuk membela agamanya, menegakkan sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwan bin a'azzakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tawallau anhu wa antum tasma'un." Jangan berpaling daripadanya padahal kalian mendengar. Mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, "Jahidu." Berjihadlah kalian. Bi'amwalikum wa anfusikum. Berapa ayat dalam Al-Qur'an perintah untuk jihad? Untuk berjuang membela agama Allah. Itu yang pertama barakallahu fikum. Dan termasuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala adalah al-istijabah. Al-istijabah maknanya melaksanakan apa yang diperintahkannya. Melaksanakan syariatnya, menyambut ajakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah katakan pula dalam surat yang sama. Ya yuhalladina amanu. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wahai orang-orang yang beriman sambutlah ajakan Allah dan rasulnya jika mengajaknya yakni jika kalian tahu kalau Allah dan rasulnya mengajak kepada perkara yang menghidupkan kalian lima yuhyikum di dalam tafsirnya mana lima yuhyikum ailil harbi wal jihad. Ajakan untuk berjihad, ajakan untuk berperang, dan ajakan untuk berjuang visabilillah, membela agama Allah. Tetapi lihatlah apa Allah katakan, lima yuhyikum. Menghidupkan kalian. Jangan dikira perjuangan itu akan mematikan kalian, akan membinasakan kalian, atau menjadikan kalian terpuruk. La wallah, tidak demi Allah. Da'akum lima yuhyikum. Allah mengajak kalian pada apa yang akan menghidupkan kalian. Hidup dengan mulia. Hidup dengan menegakkan la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Karena ketika rusak agama. Ketika rusak la ilaha illallah. Ketika jatuh ke dalam kekufuran-kekufuran. Allah Subhanahu wa taala tidak sebut mereka hidup. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka mati walaupun mereka berjalan di muka bumi. Allah katakan amwatun ghairu ahya. Mereka mati, mereka tidak hidup. Dan ketika Rasulullah SAW mengajak mereka, mengajak mereka, mengajak mereka. Tapi mereka enggan untuk menerima tauhid. Allah Subhanahu wa taala menenangkan nabinya menghibur nabinya wama anta bimusmi'in man fil qubur wahai nabi engkau enggak akan bisa menjadikan orang-orang mati itu mendengar Allah sebut mati mereka padahal mereka masih berbicara masih berjalan di muka bumi engkau enggak akan bisa memperdengarkan pada mereka orang-orang mati itu yang sudah dikubur yang seakan-akan mereka orang-orang yang mati dan sudah dikubur Ikhwan fillah azakumullah muslimin rahimani wa rahimukumullah Maka perjuangan jihad akan menjadikan kita lebih hidup. Karena hakikat hidup adalah kehidupan hati. Hakikat hidup adalah kehidupan hati. Siapa yang hatinya hidup, maka dia benar-benar hidup. Dan siapa yang hatinya mati, maka dia adalah bangkai berjalan. Na'udzubillahi min dalik. Ikhwan Dan bagaimana hati kita bisa terjaga. Bagaimana hati kita bisa terbimbing untuk tetap hidup? Andil dalam perjuangan la ilaha illallah. Andil dalam perjuangan dakwah. Jangan lari dari dakwah, jangan tinggalkan dakwah, jangan tinggalkan ma'had, jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan tinggalkan barakallahu fikum para salihin mu'minin. Wasbir nafsaka ma'al ladina rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha. Sabarlah kalian bersama orang-orang yang terus menyeru Allah dan Rasulnya. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang selalu bermunajat, yang selalu berdoa kepada Allah, yang selalu berdakwah, mengajak kepada Allah. Yuriduna wajah dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Sabarlah bersama mereka. Ikhwan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk tipu daya syaitan. Ketika seseorang dijerumuskan ke dalam satu atau dua dosa, dibisikkan kepadanya, engkau tidak pantas untuk duduk di masjid. Engkau kotor dengan dosamu, enggak pantas di majelis ilmu. Engkau tidak pantas duduk dengan orang-orang soleh. Ini godaan berikutnya dari syaitan Akhirnya ketika dia merasa dirinya punya dosa ini dosa itu menjauh. Apa akibatnya? Dia terhempas jauh dari majelis ilmu, jauh dari ma'had, jauh dari majelis, jauh dari masjid bahkan malu untuk datang ke masjid. Padahal wajib untuk salat jamaah. Wajib untuk talabul ilmi. Ikhwan Perjuangan jihad membutuhkan istijabah. Perbuatan jihad berhajat untuk mengucapkan kalimat sami'na wa ata'na. Yang ketiga, Allah juga mengkaitkan istijabah dengan ketakwaan pada ayat-ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian furqan, pembeda, mana hak, mana batil, mana benar, mana yang salah. Dan akan dihapuskan dosa-dosa kalian. Justru dengan engkau tetap istiqomah salat jamaah di masjid, terhapus dosanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat, apa kata Allah? Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan kejelekan dari solat ke solat akan terhapuskan dosa. Dari Ramadan ke Ramadan akan terhapuskan dosa. Sehingga barakallahu fikum tubuh ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan jangan tinggalkan masjid. Jangan tinggalkan dakwah. Jangan tinggalkan perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa mereka musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya. Dan musuh-musuh kaum mukminin tidak berhenti menghalangi tauhid was sunnah. Tidak berhenti membuat rencana-rencana jahat. Tetapi absyiru. Bergembiralah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang sama ini, Wayamkuruna wayamkurullah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana-rencana. Allah juga memiliki rencana. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik yang membuat rencana. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka Allah panggil lagi wahai orang-orang yang beriman. Jangan mundur. Jangan tinggalkan perjuangan يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا Kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang yang beriman jika kalian bertemu musuh maka fatbutu istiqomahlah kokohlah jangan mundur setapak pun Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wadhkurullah. Dan ingat-ingatlah Allah terus berzikir kepada Allah jangan lupakan Allah subhanahu wa taala la'allakum tuflihun niscaya kalian akan jaya niscaya kalian akan menang perintah berikutnya termasuk da'aimul jihad tonggak-tonggak jihad tonggak-tonggak perjuangan adalah Istiqomah dan kokoh. Jangan takut pada apapun dan jangan takut pada siapapun. Kadang-kadang takut pada manusia dengan ancaman-ancaman mereka. Tetapi kadang-kadang dan ini yang kedua lebih banyak terjadi ketakutan terhadap keadaan ekonominya, takut kehilangan harta dunia, takut kehilangan kerjaan, takut takut takut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbutu, jangan mundur. Wadkurullah, teruslah ingat Allah." Wa Allah wa rasulahu dan kembali Allah katakan taatilah Allah dan rasulnya wala tanaza'u dan jangan bertikai. Ini tonggak perjuangan berikutnya. Jangan bertikai. Wala tanaza'u fatafshalu hukum. Jangan kalian bertikai kemudian kalian gagal, akhirnya kalian hilang kekuatannya. Di hadapan kita banyak musuh Allah dan Rasulnya, musuh tauhid, musuh sunnah, musuh agama yang tidak hanya menyerang dengan senjata, rudal itu kecil. Saya katakan kecil, karena yang akan hancur badannya bukan akidahnya. Tetapi yang lebih mengerikan adalah serangan dalam bentuk syubhat yang akan merusak akidah, menipu, memberikan berbagai macam syubhat penipuan-penipuan agama kalau kita tidak menjelaskan, tidak menegakkan hak, tidak membantah Berapa banyak korban-korban yang kemarin ahlus sunnah berubah jadi ahlul bid'ah. Berapa banyak berjatuhan korban-korban yang mereka kemarin masih lurus. Tiba-tiba berkata, enggak usah salafi-salafian. Tiba-tiba berkata, enggak perlu sunah-sunahan. Ini mutasakitun. Ini korban-korban subuhat Barakallahu fikum. Kadang subuhat dunia. Kadang subuhat subuhat berupa kebidahan-kebidahan. Maka barakallahu fikum bersatulah. Jangan bertikai. Menghadapi musuh yang sama. Musuh Allah dan Rasulnya. Musuh Tauhid was Sunnah. Aqulu qawli hada. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha. wa ma kunna linahtadiya أن an hadana allah ibadallah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Masih ada sisa lanjutan ayat tadi. Setelah Allah katakan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Kata Allah wasbiru. Innallaha ma'as sabirin. Sabarlah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ikhwan bin azakumullah. Nggak ada perjuangan tanpa kesabaran. Nggak ada perjuangan tanpa kesabaran. Bahkan iman pun bisa runtuh kalau nggak ada kesabaran. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mempermisalkan kesabaran dengan iman. Beliau menyatakan radhiyallahu taala anhu, "Inna manzilatas sabr fil iman kamanzilatir ra'si fil jasad. Sesungguhnya kedudukan sabar dalam iman seperti kedudukan kepala pada jasad. Bisa dibayangkan jasad tanpa kepala. Apakah disebut manusia? Hanya disebut onggokan daging yang nggak ada nilainya. Demikian pula kemudian beliau mengeraskan suaranya dan berkata, "Ala la imana liman la sabar lahu." Ketahuilah, nggak ada iman bagi mereka yang tidak punya kesabaran. Sabar. Kadang Allah uji dengan kekurangan harta. Kadang Allah uji dengan kekurangan badan. Kadang Allah uji dengan rasa sakit di badan. Kadang Allah uji dengan rasa sakit di hati. Korban perasaan. Wasbiru kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan kata para ulama, ma'iyah di dalam ayat ini adalah ma'iyatun khassah, kebersamaan yang khusus makna ta'yidi was sabr, ta'yidi wan nasr. Makna Allah bersama orang yang sabar adalah kebersamaan yang khusus, yaitu bermakna Allah di pihaknya Allah membelainya. Allah akan menolongnya. Ini ma'iyatun khasah. Berbeda dengan ma'iyatun ammah. Ma'iyah umum. Yang Allah bersama seluruh manusia. Maknanya Allah melihat mereka. Mengawasi mereka. Mukmin maupun kafir. Allah mengawasi mereka. Tetapi innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar, yakni Allah di pihak mereka, bersama mereka, mendukung mereka, memenangkan mereka. Maka jangan khawatir. Berjuanglah fi sabilillah. Barang siapa yang mencari akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dunianya. Dan siapa yang mencari dunia, maka dia akan terus mencarinya dan dunia akan terus lari menjauh daripadanya. ini banyak riwayat-riwayat yang semakna dengan itu. Allah jamin mereka-mereka yang benar-benar meninggalkan atau benar-benar dia berjuang di jalan Allah walaupun mengorbankan hartanya dan nyawanya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau mereka akan membuat tipu daya atasmu, akan menipumu, jangan khawatir kata Allah. Fa inna hasbakallah. Cukuplah bagi kalian Allah. Huwa Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah yang akan mendukung kalian dengan kemenangan dan mendukung kalian dengan sebab orang-orang mukmin. Wa allafa baina qulubihim dan Allah yang akan menjinakkan hati-hati mereka. Dan ini barakallahu fikum mahal harganya. Tidak mudah menjinakkan hati-hati orang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalaupun engkau menginfakkan, mengeluarkan modal sepenuh bumi ini, ma'alafta tabayna qulubihim, engkau enggak akan bisa menyatukan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah lah yang akan menjinakkan hati-hati mereka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Akan didukung oleh Allah dengan kemenangan dan Allah akan dukung dengan sebab adanya orang-orang beriman dan Allah akan jinakkan hati-hati mereka jika yang pertama, kedua, ketiga tadi sudah kita pegang kuat-kuat. Allah akan satukan hati-hati mereka. Ikhwan bin A'azakumullah. Allah juga berfirman, Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Cukup bagimu Allah dan cukup bagi orang-orang yang mengikutimu Allah. Mananya tawakal ala Allah wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi. Apa yang dikhawatirkan? Bayangan-bayangan mengerikan di kepala kita, buang jauh-jauh. Bayangan-bayangan yang menakutkan pada pikiran kita sendiri, nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Buang jauh-jauh. Berjalanlah dengan perintah Allah. Berjalanlah dengan sunnah Rasulullah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan cukupi. Hasbukallah. Allah akan cukupi kalian. Tawakal Allah. Percayalah kepada Allah. Berimanlah kepada Allah. Dan bergantunglah kepada Allah. Tatulah ta'ala. Ayahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa nasalah ta'ala an yuwaffiqana wa lil jihad fi sabilillah. Idda'wati ilallah. Tidak ada ucapan yang lebih hebat. Tidak ada ucapan yang lebih mulia daripada ucapan-ucapan mereka yang mengajarkan agama. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Saya ulangi, waman ahsanu qawlan Mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka yang mengajak kepada Allah.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 Aqimus